بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخواني في الله حفظكم الله جميعا kita akan lanjutkan pembahasan Naam terhadap kitab yang sangat mulia ini mengenai ilmu mustalahul hadis. Ilmu yang membahas berkaitan masalah hadis yang mana seseorang ketika mengetahui ilmu mustalah hadis dia akan bisa membedakan antara hadis yang lemah dan hadis yang dhaif hadis yang lemah dan hadis yang sahih paham ya hadis ini sahih hadis ini dhaif hadis ini hasan dan semisalnya nah karena tujuan dan juga faedah daripada mempelajari ilmu mustalah hadis adalah na'am barakallahu fikum Naam, seseorang bisa mengetahui keadaan perawi dan juga marwi yaitu hadis yang diriwayatkan. Dari sisi diterima atau tidak. Paham ya? Nah, itu antara faedahnya. Jadi ilmu mustalah itu ilmu yang bahas tentang masalah apa kemarin? Yadhasu an ahwali ar-rawi wal marwi min haythu rad wal qabul. Ilmu yang bahas tentang keadaan apa? Perawi yang membawa hadis tersebut dan juga hadis yang dibawa tersebut dari sisi diterima atau tidak. Kami yang fungsinya bagaimana fungsinya? Fungsinya untuk mensucikan dalil-dalil yang bersifat hadis dari kotoran-kotoran kelemahan. Eh, kelemahan misalkan lemah, hadisnya lemah, maudhu palsu dan misalnya. Nah, yang dengan itu nanti kalau sudah tersucikan barakallahu fikum, nam eh, likai tamakkan al-insan al-istidlal biha agar manusia itu lebih memungkinkan lebih mapan untuk berdalilkan dengannya kalau hadis sudah sahih, itu orang enak ketika berdalil. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari misalkan. Paham ya? Karena dua sahih ini, sahih Bukhari dan sahih Muslim, itu hukum asalnya bagaimana? Adalah kitab yang tersusun yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim. Paham ya? Sebagaimana sebagaimana ungkapan sebagian para ulama, asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan. Paham ya? Dua kitab yang paling sahih yang disusun setelah Al-Qur'an Karim apa? As-Sahihan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau ada hadis, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, enggak perlu kita tanya sahih enggak? Paham ya? Itu maksudnya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya sahih enggak? Enggak perlu pertanyaan itu. Mesti sahih. Jelas sahih insyaallah taala. Paham ya? Kenapa? Karena sudah disyaratkan di situ. Paham ya? Para ahli hadis nah sudah menyepakati bahwasanya asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala as-sahihan. Kitab-kitab yang disusun setelah Al-Qur'an Karim, ingat ya setelah Al-Qur'an Karim adalah dua sahih tadi. Sahih apa? Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Dan kitabnya dijual banyak. Paham ya? Berbahasa Arab juga ada, dia terjemahan juga ada. Paham yang jelas apa? Yang jelas Nah, kalau fikum kalau ada hadis misalkan kita baca dalam sebuah artikel, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Enggak perlu tanya sahih enggak? Mesti sahih insyaallah. Amin. Kemudian hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Sahih enggak hadisnya? Sahih insyaallah. Amin. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau diriwayatkan dengan lain, Paham ya? Yang meriwayatkan lain seperti Rawahu Abu Dawud, Rawahu Tirmidzi, Rawahu Ahmad, Rawahu Ibnu Majah, terkadang perlu pengecekan lagi. Dicek sahih enggak hadisnya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena para ulama walaupun mereka mensyaratkan bahwasanya mereka tidak meletakkan hadis-hadis kecuali hadis yang sahih itu terkadang berdasarkan pandangan masing-masing. Mungkin menurut Imam Fulan hadisnya itu yang diletakkan sahih tapi setelah dicek diteliti lagi ternyata tidak sahih, kan gitu. Nah, tapi kalau ruang Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu nah barakallahu fikum sudah disepakati sahih hadisnya. Paham itu insyaallah ya? Walaupun sana ada kritikan, ada yang mengatakan di dalamnya ada penyakit misalnya penyakit itu tidak tidak sampai merusak hadisnya. Eh, tingkatannya tidak sampai lemah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi eh, secara keumuman, secara globalnya dua-duanya itu adalah kitab yang sahih. Paham ya? Setelah Al-Qur'anul Karim. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya barakallahu fikum yaitu dalam mengenai ilmu mustalahul hadis Aksamul hadis. Nah, pembagian-pembagian masalah hadis. Qala al-muallif rahimahullah taala berkata al-muallif siapa muallif? Al-Imam Al-Baituni, ma'rufnya dengan Al-Imam Al-Baituni. Nah, ya matanya dikenal dengan matan Al-Baituniyah. Matan yang berkaitan masalah membahas seputar apa? Mustalahul hadis, istilah-istilah hadis. Nah, Qala al-mu'allif rahimahullah taala awwaluha sahih wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yashudda au yu'ali. Nah, yang pertama pembagian hadis tersebut karena beliau menyebutkan sebelumnya apa? Naam wa dinna aqsamil hadis li'iddah wa kullu wahidin atau wahadda. Nah, dan inilah termasuk pembagian-pembagian hadis nah, diantaranya paham ya dan masing-masing pembagian itu nanti akan didatangkan oleh mu'alif beserta apa definisinya paham ya nah sekarang barulah diungkapkan yang pertama awaluhas sahihu Nah, pembagian-pembagian hadis itu yang pertama adalah sahih. Hadis yang sahih. Dahulu ya para pelaku fikum dulu sebelum terjadi nah pemalsuan hadis bercampurnya para perawi misalnya itu dulu cuma ada dua. Sahih sama apa? daif. Tanya, ya? Mulailah setelah itu muncul hadis daif hadis sahih, hadis hasan, paham ya? Hasan dzatih, hasan ghairih, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perhatian sini, Naam isnadu wa lam yashudda au yu'al. Nah, jadi awaluha sahih. Yang pertama itu adalah hadis sahih, yaitu apa? Yaitu hadis yang bersambung sanadnya. Bagaimana sebuah sanad dikatakan bersambung barakallahu fikum? Bihaitsu an rawi yasma' min rawi ala biyalih. Itu maknanya nanti. Sebuah hadis dikatakan bersambung sanadnya itu bagaimana? Sanad itu kan perjalanan silsilah. Paham ya? Dalam artian, nah barakallahu fikum, nah rentetan sanat gitu Rentetan apa? nabar kalau fikum jalur sanat yang merawikan dari siapa? Paham ya? Orang-orang yang merawikan siapa saja yang merawikan? Paham belum? Nah, misalkan haddatsana fulan, oleh haddatsana fulan. Nah, urutan seperti itu namanya sanat. Paham ya? Yang fungsinya itu mengecek nanti. Bersambung enggak sampai kepada Rasulullah gitu loh. Paham ya? Misalkan haddatsana Alif, oleh haddatsana Alba, oleh haddatsana ba'ta berarti urut, alif ba'ta ta. urut itu kan tiba-tiba qala sana ha jinnya dihilangkan namanya muqatta' dengan sanatnya paham belum eh, kalau yang namanya bersama sanatnya, ya qala sana alif qala sana ba qala sana ta sampai kepada Rasulullah misalkan ini kalau tanpa nama ya misalkan ya tanpa nama eh, Ewa itu contohnya untuk permudahan beliau juga menggunakan lafaz itu nanti. Syekh Muhammad bin ini ingin memberikan contoh dengan lafaz apa? buruh jaiyah nanti, Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi, khulasahnya barakallahu fikum sebuah hadis dikatakan sahih manakala sanadnya bersambung. Paham ya? Nah, silsilatul rijal sanad. Paham ya? Nah, silsilatul rijal yang ada pada matan. Nah, silsilah para perawi yang ada pada matan tersebut. Dari mana mengambil hadisnya gitu loh. Apa maknanya bersambung sebuah sanad tadi barakallahu fikum? Nah, maknanya adalah tadi uh, eh, an-rawi Naam atau anna kullu rawi yasma' min rawi alladhi yalih. Setiap perawi itu mendengar perawi yang setelahnya. Paham ya? Haddatsana fulan, fulan mendengar dari yang setelahnya, setelah sampai kepada Rasulullah. Paham belum? Haddatsana al-alif. Qala haddatsani atau haddatsana al-ba, berarti al-ba itu atau al-alif mendengar dari ba. Ba itu mendengar dari ta seterusnya. Paham belum? Seperti itu. Kalau sini isnaduhu Ya, eh, bersama syaratnya walam yashudda au yu'ar. Kemudian sanat tersebut atau hadis tersebut tidak hadis yang syadz. Ganjil nanti akan kita sebutkan yu'al yang ada penyakitnya. Dalam artian kalau hadisnya itu ada penyakitnya, penyakit yang merusak nanti karena illah itu ada dua nanti. Illah yang qadhi'ah penyakit yang bisa merusak hadis sehingga hadisnya lemah, dhaif nanti tidak bisa topang lagi. Ada yang namanya illah ghairu qadhi'ah. Ada yang penyakit hadis yang tidak apa? yang tidak merusak. Misalkan cuma terbalik apa? Atau misalkan nam barakallahu fikum eh, terbalik lafadznya misalkan. Paham ya? Terbalik lafadznya tapi lafadznya atau dengan lafaz yang semakna misalkan. Enggak itu enggak rusak nanti. Paham ya? Nah, cuman ilah yang qadhiyah itu nanti barakallahu fikum misalkan ada perawi yang lemah sengaja disembunyikan gitu. Biar karena apa? Bahasanya ada perawi yang lemah di dalam sanad tersebut. Itu nanti bisa merusak nanti. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau cuman pertukaran rawi sama-sama fikohnya, paham ya? Sama-sama fikohnya, contohnya sama-sama namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini eh fikoh tadi yang satunya Muhammad bin Abdullah, satunya Muhammad bin Muslim misalkan. Nah, tertukar seperti itu, tapi sama-sama fikoh itu nggak merusak nanti. Paham ya? Nah, walaupun tidak sempurna tapi tidak merusak. Nah, nanti akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Eh, syadah itu apa, kemudian mu'al itu apa nanti kita akan sebutkan nanti sesuai dengan apa yang beliau sebutkan nanti. Qauluhu awal was sahih. Ungkapan Al-Imam Al-Baiquni bahwasanya yang pertama itu adalah hadis sahih. Bada al-mu'allifu bi dzikri aqsamil hadis. Al-mu'allif memulai dengan menyebutkan macam-macam hadis wa qaddama as-sahih. Mu'allif mendahulukan, mendahulukan apa? Hadis yang sahih. Li'annahu asyrafu aqsamil hadis dikarenakan hadis yang sahih itu adalah naam barakallahu fikum adalah pembagian-pembagian hadis yang paling mulia. Yang paling mulia dan paling naam barakallahu fikum utama adalah hadis yang sahih. Yang paling pertama, paham kan ya? Eh, yang memiliki kemuliaan. Li'annahu asrafu aqsamil hadis. Dikarenakan apa? Hadis sahih itu adalah pembagian hadis yang paling mulia. Paham belum? Nah, summa arrafahu faqala Kemudian Al-Imam Al-Baiquni mendefinisikan seraya berkata, "Wa huwa mattasala isnaduhu." Hadis yang sahih itu adalah hadis yang bersambung sanatnya, yang bersambung isnadnya, bersambung lidal hadisnya. Paham ya? Masing-masing perawi mendengar rawi yang setelahnya. Paham ya? Nah, bihaitsu anna kullu rawin yasma' min ar-rawi alladhi yalihi. Paham belum? Dari sisi masing-masing perawi itu mendengarkan apa? perawi setelahnya. Perawi itu yang membahas hadis itu lebih agak bingungnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yakni marwiyah bi isnadin muttasil, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung bihaitsu dari sisi ya'khudhu kullu ya'khudhu kullu rawiyin amman fawqah. Dari sisi setiap perawi itu mengambil dari orang yang di atasnya. Paham maksudnya? Nah, maksudnya itu bersambung seperti itu. Paham belum? dari yang ini ke atas dekat sampai kepada Rasulullah bukan malah di bawahnya dalam yang di bawah zamannya itu terkadang nah barakallahu fikum nanti kalau sezaman itu lain lagi urusannya kalau di bawahnya berarti kan nggak jumpa yang setelahnya misalkan seperti itu ya nah barakallahu fikum nah sehingga nanti ada pembahasan masalah sahih Bukhari sahih Muslim nah itu mana yang lebih sahih yang lebih sahih sahih Muslim atau sahih Bukhari dua-duanya sahih benar cuman mana yang lebih sahih sahih Bukhari atau sahih Muslim Kenapa? Kalau mengatakan sahih Bukhari sahih kenapa? Dua-duanya sahih. Sahih Bukhari juga sahih, sahih Muslim juga sahih. Tapi mana yang lebih asah? Yang lebih sahih hadisnya. Hah? Kenapa? Eh, terus kenapa enggak mempengaruhi muridnya? Benar Imam Muslim meriwayatkan Imam Bukhari benar. Cuman kenapa dikatakan Sahih Bukhari lebih sahih? Nah, kenapa ah? Sebian? Sahih Sahih Bukhari enggak ada. Tahu dari mana? <laughs> dalam syarhnya Arba Nawawiyah dan kalau tidak salah beliau nanti akan menyebutkan sini wala alamat atau ataukah tidak yang jelas faedahnya para fikum kenapa dikatakan nah para fikum sahih Bukhari lebih asah daripada sahih Muslim karena Imam Bukhari mensyaratkan dengan syarat yang sangat ketat syarat Imam Bukhari meletakkan hadis-hadis dalam sahih Bukhari syaratnya apa syaratnya harus sezaman dan bertemu paham ya? nah jadi masing-masing masing-masing perawi itu Paham ya? Yang mendengar rawi setelahnya setelahnya itu harus sezaman dan bertemu. Paham belum? Sezaman yang pernah bertemu. Nah, saya muslim intinya harus saya muslim satu zaman tidak tapi tidak diharuskan bertemu. Paham belum maksudnya? Sekarang misalkan si A sezaman dengan si B tapi tidak pernah bertemu. Yang penting sezaman itu syaratnya saya muslim. Kalau syaratnya saya Bukhari, si A sezaman dengan si B dan harus bertemu. Paham belum nih maksudnya? Nah itu syaratnya ketat berarti kan? Nah, cuman nanti kalau ditanya mana yang lebih asah Sahih Bukhari, mana yang lebih bagus susunannya Sahih Muslim. Sehingga tidak meninggalkan salah satu dari keduanya. Karena kedua-duanya memiliki keutamaan tersendiri. Sahih Bukhari dari sisi kesahihannya lebih sahih karena Imam Bukhari mensyaratkan syarat yang ketat tadi. Mensyaratkan masing-masing perawi harus apa? Sezaman dan apa? Saling bertemu. Paham belum? Paham belum? Ya. Paham ya? Kalau saya Muslim bagaimana? Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman walaupun tidak bertemu. Tapi memungkinkan bertemu itu. Memungkinkan bertemu tapi tidak harus bertemu. <laughs> Paham belum maksudnya? Yang namanya sezaman mungkin tidak bertemu, tapi tidak harus. Itu syaratnya Sahih Muslim. <laughs> Kalau Imam Bukhari mensyaratkan apa? Sezaman dan harus bertemu. Paham belum bedanya? Paham bedanya ya? Itu dari sisi kesahihannya. Kalau tanya mana yang lebih bagus susunannya, kita katakan sahih Muslim lebih bagus. Paham ya? Karena beliau nah kalau itu langsung meletakkan syawahidnya di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Paham ya? Misalkan ini hadisnya. Ya, hadis yang bersangkutan hadis itu disebutkan di bawahnya langsung. Kalau Imam Bukhari ini berpencar nanti. Paham ya? Syawahidnya sebenarnya berpencar. Terkadang di dalam hadis ini disebutkan eh, lafaz yang ini, lafaz yang lain beri, bersamaan dengan hadis itu syawahidnya, penguatnya hadis itu di tempat yang lain. Tidak urut gitu loh. Oleh karena itu kebanyakan orang kalau menghafal mudah sama Muslim. Paham ya? Dan itu pernah disebutkan dalam, eh, dalam apa dalam Nah, ya, kalau itu sebuah pantun yang bagus sekali apa? Ya? Tasyajara qaumun fil Bukhari wa muslimu Ada sekelompok sekelompok kaum yang mereka berselisih tentang masalah sahih Bukhari sama sahih Muslim. Ladayya di hadapanku wa qal ayudain itu padamu. Nah, mereka mengatakan mana yang dahulukan antara sahih Muslim sahih Bukhari ini? Nah, kemudian apa fakultu aku mengatakan, nah, wakat fakul Bukhari sehatan. Sungguh Imam Bukhari telah apa? Telah sempurna dalam meletakkan kesahihannya. Dalam artian bagaimana? Meletakkan syarat yang kuat dan ketat dalam sahihnya. Paham ya? Kama faqa fi sina'ati na'am fi husni sina'ati Sebagaimana dalam susunan bentuk urutan susunannya ya, yang lebih bagus dan sempurna adalah Imam Muslim. Paham ya maksudnya ya? sebagaimana Imam Muslim juga sudah menyempurnakan dalam susunannya. Jadi kalau tanya mana yang lebih abdul Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dirinci. Dari sisi kesahihannya Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim. Dari sisi susun-susunannya maka Sahih Muslim lebih bagus daripada Sahih Muslim. Eh, Sahih Muslim lebih bagus daripada Sahih Bukhari. Paham sama itu ya rinciannya? Nah, barakallahu fikum. Seperti ini agar tidak mau meninggalkan salah satu di antara kedua belah pihak karena dua-duanya ada kesahihannya. Yang menguatkan juga adalah ucapan sebagian para ulama, nah bahwasanya apa? Laulal Bukhari, nah majaa muslimun wala Kalau seandainya bukan Imam Bukhari, Imam Muslim itu enggak datang dan enggak pergi. Karena Imam Muslim muridnya bukan? Muridnya Imam Bukhari gurunya. Kalau enggak ada Imam Bukhari bagaimana Imam Muslim jadi imam misalkan. Ini semuanya dengan takdir Allah SWT ya. Itu cuma sekedar ucapan-ucapan para ulama yang mengenai bahwasannya Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Kamu belum ini? Nah, barakallahu fikum. Walaupun orang muslim semula belajar Imam Bukhari akhirnya ujung-ujungnya kan meninggalkan Imam Bukhari dan mencari guru yang lain. Kamu ya? Karena terjadinya fitnah waktu itu. Nah, fitnah apa? Fitnah tuduhan eh, dari salah seorang imam kepada Imam Bukhari. Bahwasanya Bukhari mengatakan perbuatan hamba itu bukan makhluk. Perbuatan hamba bukan makhluk. Padahal perbuatan hamba makhluk bukan? Perbuatan hamba makhluk bukan? Makhluk. Paham ya? Sehingga beliau pun akhirnya mengarang kita eh, kitab yang berjudul apa? Khalqu Afan Ibad. Yang Bukhari mengarang kitab itu. Waktu membantah orang yang menuduhkan beliau itu mengatakan bahwasanya perbuatan hamba bukan makhluk. Paham ya? Waktu itu sampai Imam Muslim meninggalkan itu karena dalam rangka biar tidak terjadi fitnah. Nah, meninggalkan Imam Bukhari kemudian belajar dengan yang lainnya. Nah, ya, fitnahnya sangat dari waktu itu. Kembali ke inti pembahasan kita para kalau habibakumullah. Jadi sebuah hadis dikatakan salatnya bersambung itu manakala nam ya'khudhu kullu rawin amman fawqah. Masing-masing perawi itu mengambil dari orang yang di atasnya. Paham? Fayakun masalan maka nam dikatakan sebagai contoh sebagai contoh haddatsani raqmun wahid. Dia eh, beliau pakai nomor ya. Pakai nomor juga boleh. Untuk ini untuk memperjelas saja ya untuk dalam dalam artian takribul faham, mendekatan pemahaman. Beliau pakai nomor rujaknya nggak masalah juga. sana al-alif, qala hadatsana al-ba. Itu berdekatan pemahaman saja itu urutannya. Fayakul masalah, maka ada yang mengatakan hadatsani sana wahid. E, telah menceritakan kepadaku nomor satu. Walinajalaha bil arqam. Kita akan jadikan contoh itu dengan nomor-nomor kata beliau. Qala hadatsani raqmun Ismail. Telah menceritakan kepadaku nomor dua. Qala sana raqmun salasa. Telah menceritakan kepadaku nomor tiga. Urut nggak berarti satu, dua, tiga. Bisa putus ini kan? Ewa. Qala haddatsana rakum arba'ah. Telah menceritakan kepada aku nomor empat. Fahad nau' yakunu muttasilan. yang seperti ini namanya apa? salahnya bersambung enggak? Bersambung satu, dua, tiga, empat. Enggak ada yang putus sama sekali. Tapi kalau gini, haddatsana rakum wahid, qala haddatsana rakum isnain, qala haddatsana rakum satu, Kalau haddatsana rakum arba'ah, Kalau haddatsana rakum sittah gitu. Ada yang muttasil Ada yang muttasil Mungkote antara empat sampai enam itu kan ada satu, lima, Yang lima kenapa tidak sebutkan yang namanya mungkote nanti? Paham belum? Ya nah barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Li'annahu yakunu haddatsani fa kullu wahidin akhadha amman rawa anhu. Dikarenakan nah perawi tersebut mengatakan haddatsani telah menceritakan kepadaku Fakul wahidin maka masing-masing perawi akhadha amman rawa anhu mengambil dari orang yang dia telah meriwayatkan darinya. Paham nih? Eh, nah, antara fikum. Jadi ini yang namanya sangat bersambung. Paham ya? Nah, qala hadatsana al-alif misalkan, qala hadatsana al-ba, qala haddatsana ta, qala qala Rasulullah. Langsung bersambung dengan seperti itu kan? Enggak ada yang terputus itu kan? Itu namanya apa? Muttasil. Tapi kalau terputus, qala hadatsana raqam wahid, qala hadatsana raqam arba'ah langsung gitu. Terputus banyak sekali. Nah, kalau terputusnya urut namanya apa? Mu'dal namanya. Paham ya? Mu'dal itu yang dijatuhkan perawinya urut. wala haddatsana raqam wahid, wala haddatsana raqam arba'ah. Yang dijatuhkan berapa nih? Dua, sama tiga Itu namanya modal nanti. Tapi kalau muttasil eh, kalau munqati itu tidak urut. Ya di dihilangkan perawinya itu selang-seling gitu loh. Eh, qala haddatsana raqam wahid, wala haddatsana raqam salasa, wala haddatsana raqam khamsa Eh, nomor dua dihilangkan, nomor berapa? Empat dihilangkan. Itu namanya munqati. Paham belum? Berarti intinya kalau mengkote itu perawinya ada yang dijatuhkan dihilangkan, enggak disebutkan, tapi tidak secara berantakan. Kalau berantakan, misalkan dua sama tiga itu dua dan dihilangkan itu namanya mu'dal nanti. Paham ya? ya? Nah, kita lihat ini. Amma in qala haddatsani wahid an raqam salatah. Adapun jika dia mengatakan, perawi tadi mengatakan telah menceritakan kepadaku nomor satu dari nomor tiga. Berarti ada yang hilang kan? Ya, Telah menceritakan kepadaku dari nomor tiga. Berarti nomor dua mana? Dihilangkan ini kan? Nah ini, ini yang namanya namanya mengkotek nanti perhatikan. Haddatsani Rabbul Wahid an Rabbul Salasa. Telah menceritakan kepadaku nomor satu dari nomor tiga ya, maksudnya dari nomor tiga lam yakun yang seperti ini tidak dikatakan bersambung li'annahu saqata minhu rokmu isnain karena hilang darinya atau jatuh darinya nomor dua namanya perawinya dihilangkan fayakunu munqati'an maka yang seperti ini menjadilah apa hadis tersebut munqati' nah munqati' min qismi dha'if hadis yang munqati' itu termasuk bagian dari hadis yang lemah hadis lemah itu tidak bisa dijadikan hujah itu hukum asalnya Lemah yang mana ini? Lemah yang khairu munjabir, lemah yang tidak bisa ditopang lagi. Tapi lemah yang dhaifun munjabir, dhaif lemah yang bisa ditopang lagi, dikumpulkan dalil-dalilnya, dikumpulkan syawahidnya kemudian menjadi tingkatan yang menjadi hasan khair itu masih bisa dijadikan hujah. Paham ya? Kalau dhaifun dan lemah sekali, itu namanya lemah yang khair munjabir, enggak bisa ditopang lagi, enggak bisa diuak lagi. Itu enggak bisa dijadikan hujah. Paham ya? Kalau hadis palsu, bisa enggak? Sama sekali lebih parah lagi nafsu. Paham ya? Seperti utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa itu? Ilmu agama eh, enggak mungkin kan? Itu hasilnya palsu hadisnya. Hadisnya palsu. Nah, ambar fikum sehingga hati-hati karena pemalsu hadis itu banyak sekali ya. Di antara kemarin siapa itu? Di antaranya Abdul Karim bin siapa? Abdul Karim bin Abdul Auja Nah waktu itu sempat apa? Menyusupkan di dalam syariat ini, dalam hadis-hadis yang sahih ini, enam hadis yang palsu, kurang lebihnya empat ribu. Nah empat ribu hadis palsu disusupkan situ. Tapi ahli hadis sampai saja, karena di sana ada para cendekiawan dan juga para pakar dalam bidang hadis yang memang sengaja apa? Benar-benar ngecek gitu loh, langsung tahu ini palsu ini lemah tinggalkan, dibersihkan. Jadi mereka sampai saja. Akhirnya Abdul Karim bin Abdul Aujani ini pun dibunuh oleh nah oleh apa oleh Al Amir Abbas waktu itu dibunuh di atas di atas, di atas agama Zandaqah dia zindik ya. memalsukan hadis menyusupkan, menyusupkan dalam kitab-kitab hadis 4000 hadis palsu tadi 4000 hadis palsu dan hati-hati ya nah sekarang banyak mungkin tersebar di artikel-artikel tulis-tulisan melalui medsos media sosial yang kadang maknanya bagus sekali hadisnya maknanya bagus cuman palsu itu jangan ikut menyebarkan terkadang maknanya tolong sebarkan yang lainnya ya kan ya, tolong ditunjukkan pada yang lainnya biar dapat pahala misalnya dilihat dulu dilihat dulu hadisnya palsu enggak kalau hadisnya palsu kita dapat dosa nanti karena Rasul mengatakan dalam hadisnya siapa itu Salamah bin Al-Aqwa Rawi Ahmad Rasulullah menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan maka maq'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka nah kalau kita ikut menyebarkan hadis palsu berarti bagaimana ikut juga melestarikan hadis palsu walaupun kita enggak bikin itu